Kita masuk pembatal keislaman yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ats-tsamin. Pembatal keislaman yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka di dalam memerangi kaum muslimin. Inilah kekufuran yang ke-8. Wad dalilu qauluhu ta'ala Dalilnya kata Syekh adalah firman Allah Subhanahu wa taala Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum Siapa di antara kalian yang berwala atau bersikap loyal terhadap mereka yaitu orang-orang kafir maka dia bagian dari mereka Innallaha la yahdil qaumadz zalimin Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Baik. Inilah pembatal keislaman yang ke-8. Kata Syekh, membantu kaum muslim kaum musyrikin menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Berdasarkan dalil surat Al-Maidah ayat ke-51 itu menunjukkan kekufuran. Tetapi jamaah sekalian, sebagaimana dijelaskan para ulama bahwasannya ayat yang mulia ini adalah ayat yang sifatnya mujmal dan ditafsil dengan sunnah. Ditafsil dengan sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam syarah beliau. Apa sunnah yang mentafsil ayat ini? Yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu di dalam as-sahihain. Bagaimana kisah beliau? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyusun rencana untuk menaklukkan kota Makkah, maka Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu anhu membocorkan rahasia ini. Ini rahasia negara ini, rahasia besar dan bisa memberikan mudarat yang besar terhadap kaum muslimin. Iya beliau berusaha membocorkan rahasia ini terhadap orang-orang kafir yang ada di Makkah. Ini subhanallah bahaya besar. Bisa memudaratkan kaum muslimin. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mengirim surat itu melalui seorang wanita Lalu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat untuk mengejar wanita tersebut dan mengambil surat yang dikirim oleh Hatib melalui dirinya. Ya, jadi digagalkan, digagalkan. Kemudian jemaah sekalian, setelah ditanyakan kepada sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, kenapa beliau melakukan itu? Kenapa beliau melakukan itu? Apakah karena beliau ingin mencelakakan kaum muslimin atau karena benci dengan Islam? Ternyata tidak. Melainkan karena ingin menyelamatkan kerabatnya yang ada di Makkah supaya orang-orang musyrik memberikan perlindungan kepadanya kepada kerabat-kerabatnya sebagai balasan kebaikan dari beliau untuk mereka. Maka apa yang terjadi ketika itu jamaah sekalian? Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat berkata, "Da'ni ya Rasulullah fa'adriba unuqahu." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Innahu syahida badran." Mayudrika la'allallahu ta'ala ala ahli badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah mengetahui hati mereka? Kemudian Allah berkata, "Lakukan semau kalian, aku telah mengampuni kalian." Intinya adalah sahabat ini tidak dikafirkan. Sahabat ini tidak dikafirkan. Maka ayat ini memberikan tafsil terhadap ayat yang global. Sehingga kesimpulannya orang yang membantu kaum musyrikin itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang sampai pada derajat kekufuran. Ada yang sampai pada derajat kekufuran. Kapan itu dia kafir? ketika dia membantu kaum musyrikin karena senang dengan agama mereka atau setuju dengan ajaran mereka, kekufuran mereka, maka dia pun kafir seperti mereka. Dia pun kafir seperti mereka. Ini tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, kalau dia membantu mereka bukan karena sebab tersebut. Ya, apakah karena sebab kekerabatan atau karena sebab dunia kemudian dia membantu orang-orang kafir dan musyrik di dalam memerangi kaum muslimin maka ini adalah dosa besar namun tidak sampai pada tingkat kekufuran baik ini harus dipahami karena banyak orang-orang khawarij mereka kutip ini mereka sering mengutip ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk mengkafirkan kaum muslimin khususnya pemerintah muslim. Iya, karena kata mereka menolong Amerika, menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Kemudian mereka mengkafirkan. Kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka ada perincian. Ada perincian. Iya. Demikianlah sering kita ingatkan metode ahlus sunnah di dalam memahami dalil adalah mengumpulkan seluruh dalil kemudian baru buat kesimpulan. Sedangkan metode ahlul bid'ah, mereka ambil sebagian dalil, kemudian mereka buang yang lain. Makanya orang-orang khawarij itu tidak mengenal pembagian kekufuran. Bagi mereka kekufuran itu hanya satu, yaitu kufur akbar. Kenapa? Karena mereka tidak memadukan antara dalil-dalil. Iya. Inilah pembahasan ringkas pembatal keislaman yang ke-8. Qala rahimahullah at-tasi. Pembatal keislaman yang ke-9.